Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Ibnu Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Asqalani rahimahullah Kita sudah masuk bab yang ke-14 di kitab Usulah bab Shalatul Idain, bab tentang salat dua hari raya, dua Id. Sudah kita sebutkan penjelasan para ulama tentang Id ini Idul Fitri dan Idul Adha Demikian juga hal-hal yang sebenarnya dilakukan <clears throat> sebagian yang sudah disebutkan. Demikian juga bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari manusia ya melakukannya. Al Fitru yaumu yufthirun nas, yauma nas. Idul Fitri adalah hari manusia itu melakukan buka. Mereka berbuka tidak makan. Ya demikian juga Idul Adha. Ya bahkan disebutkan bahwa orang yang menyendiri dengan pengetahuan itu untuk kemudian mengikuti orang lain. Ya demikian disebutkan. Mengikuti mukdom kebanyakan dari manusia. Kemudian juga disebutkan tentang hadis dari Abi Umair bin Anas bin Malik dari paman-paman dia. Berikutnya hadis yang ketiga di di bab ini ya dan itu hadis yang ke-453 <clears throat> tentang sunnah yang dilakukan sebelum mendatangi sholat id. Ya, demikian juga kita sebutkan bahwa sholat id apabila mengetahui id itu adalah setelah ya sholat duhur atau tidak mungkin untuk melakukan sebelum duhur maka melakukan di hari berikutnya. Ya, demikian disebutkan. Ada yang ketiga kalau rumah rahmatullah wan Anas Malik dari sahabat Anas Malik radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan di sini hasan di sini Sohe. karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW ini kebiasaan beliau ini karena menunjukkan kebiasaan juga di antara maknanya ya adalah Rasulullah SAW alaihi wasallam kebiasaan beliau la yaghdu ya fitr tidaklah berangkat di pagi hari pada Idul Fitri hari Idul Fitri hatta yakula tamaratin sampai belum makan beberapa kurma itu. Jadi disunahkan sebelum sholat Idul Fitri makan dulu. Ar-Rajul Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari wa bi riwayatin dan di dalam riwayat yang wa'alaqah tergantung tidak disebutkan sanatnya bahwa salaha amat dari Muhammad mau nyambungnya Hasan ya di sini sahih. Ada tambahan apa? Wa yaquluhunna afroda dan memakannya. Ya, Nabi SAW memakan kurma-kurma tersebut afrodan. Ya ini witron, ganjil. Ya itu. <clears throat> Sebutkan dalam riwayat yang lain, yakni tiga, salasan, au khamsan, au sab'an, au akol, min au aksar. Tiga atau lima atau tujuh atau sedikit dari itu atau lebih banyak. Ya itu. Ya ini ganjil. Soal Imam Sunani wa ta'ala <clears throat> Ya, kenapa di sini makan kurma? Wal hikmah. Ya, dia menyebutkan ucapan Ibnu Hajar di Fathul Bari, wal hikmah fi istibab tamar. Bisa ditulis kenapa disukai untuk memakan kurma, kenapa enggak minum es dulu kah? hal kan itu. Atau roti. Tapi ini semua mustahab ya disukai saja bukan wajib. Maafil hulu karena ada manis. Mintaku yatil basor alladzi yud'ifu husum untuk menguatkan pandangan. Kurma itu bisa menguatkan pandangan. Kalau dimakan maksudnya ya, bukan di batangan di mata enggak. Ini kalau dimakan menguatkan mata. Yang lemah ketika puasa. Ketika puasa, puasa itu pandangan lemah. Aulianal hulu mimma yuwafiqul iman atau manis itu ya ini sesuai dengan iman. Manis. Ya itu. <clears throat> Juga melembutkan hati yurafiq qalb melembutkan hati. Amin sama istibah bibati tabiin dari situlah sebagian tabiin mengatakan disukai ayub tiro ala hulu mutlakon. Jadi pokoknya berbuka dengan sesuatu yang manis. Ya ini kalau kita ya jus kan ya, itu. Es jus dan semisalnya. <clears throat> ya demikian. Wal muhalab berkata muhalab, kenapa Nabi menjadikan witir ganjil isyarat ila wahdaniyah, isyarat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Dan itulah Nabi sering melakukan tabarukan untuk berkah dengannya. Kemudian juga disebutkan, jadi ini tadi ya hikmahnya kenapa kurma. Wal hadis Abdullah ala mudawamatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan seringnya senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Ala dalik. Al hikmah bil akal qabla shalah bisa tulis. Apa hikmahnya kau makan dulu sebelum sholat ketika Idul Fitri ya? Ya, jangan terbalik namanya Idul Adha. Ini Idul Fitri. Kenapa dia makan dulu? Ala yadundon supaya tidak menyangka orang menyangka luzumu saum. Ya, terus menerus puasa. Ya, supaya orang nggak menyangka oh, masih puasa. Jadi dengan dia makan, oh berarti berbuka, tidak boleh puasa lagi karena haram. Puasa ketika dua hari raya. Nah, itu. Ini diantaranya. Demikian juga istihabat takjil fitr disukai untuk segera melakukan Fitri. Ya, untuk makan. Ya, menyegerakan untuk berbuka dan sebagainya. <clears throat> Kemudian juga kesukaan Ibnu Qudamah, wala na'lamu fi minta ta'jil akal, kami tidak mengetahui tentang disukainya menyegerakan makan di hari tersebut di Idul Fitri sebelum salat khilafan perselisihan. Ini semuanya sepakat para ulama. Berikutnya hadis yang keempat, qala rahmat taala wa ibni Buraidah anabihi dari Ibni Buraidah sebutkan oleh Imam Sunani <clears throat> namanya adalah Abdullah, Abdullah bin Buraidah bin Husaib. Ya, dari bapaknya ini ya ini Buraidah bin Husain radhiyallahu anhu. Ya itu. Disebutkan beliau ini Al-Aslami, Abu Sahal Al-Marwazi. Ya, tinggal di Mar Makmuru, Marwazi. Qadhi, dia seorang qadhi, jadi seorang hakim di situ. Bapaknya seorang sahabat. Dari bapaknya radhiyallahu anhuma Bala, <clears throat> beliau mengatakan ini dari bapaknya yang mengatakan radhiyallahu karena Rasulullah ya, di sini sahih juga ya Hasan. Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau la yakhruj yaumal fitr, tidak keluar ketika hari Idul Fitri hatta yat'am sampai makan. Makan dulu baru pergi ke ke musola itu. Wala yat'am yaumal adha hatta yusoli dan tidak makan ketika hari Idul Adha sampai sholat. Sholat dulu baru kemudian makan. Ya itu. Ya, jangan terbalik. Rawah Ahmad riwayatkan Imam Ahmad wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa Sahih Ibnu Hibban Nusibat Ibnu Hibban mensahihkan. Di sini sahih. Nah, Ada sebagian menambahkan ya fayaqulu min udhiyatihi, maka Nabi pun memakan dari sembelihan beliau. Ya, ada juga menambahkan wa kana idza akala min kabid dahiyatihi. Adalah beliau ketika kembali beliau makan dari kabit, yakni hati, hati sembelihan beliau dibicarakan ya. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang melakukan sholat idul fitri, orang yang melakukan sholat idul fitri untuk makan setelah selesai sholat. Yaitu. <clears throat> Dan ini perkara yang tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini. Kemudian berikutnya, ya hadis yang kelima tentang hukum melakukan sholat id bagaimana ini hukumnya? Bagi laki-laki atau perempuan? Wan Ummi Atiyah dari umat Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ini subhanallah Imam Sunani Al-Ansariyah, ini seorang sahabiah dari Ansor. Namanya Nusaibah bintul ha bintul Harth. Ya, dia mengatakan bintul Ka'ab. Karena takzum arusilah kasiron banyak ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Ini umatnya ini sering perang bersama dengan Nabi SAW. Akhwat ini perempuan. sudah jarha mengobati orang-orang yang terluka, wa tumaridul mardo dan ya merawat orang yang sakit. Yang sakit dari peperangan itu di ya diobati. Ada yang menggiring, ya ini kalau dia itu adalah sesuai syariat, ya itu dengan apa yang dari kerabatnya semisal itu Ya, pokoknya menyel, tidak menyelisih syariat. Beliau sering ikut perang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati orang sakit. Dihitung dia termasuk ya orang-orang Basrahul Basrah. Bahkan jamaah minas sahabat banyak para sahabat ya demikian juga ulama tabiin banyak para tabiin bil Basrah di Basrah ya anha mereka mengambil dari beliau ilmu ghusl mait membandingkan jenazah. Ya dari umatnya ini banyak para sahabat Demikian juga ulama-ulama tabi'in belajar kepadanya tentang bagaimana mengurusi memandikan jenazah. Memandikan mayit. anak syahidat ghusla binti Rasulullah. Karena dia menyaksikan memandikan anak perempuan Rasulullah SAW. Fa'ahkamat dari kawasanat. Maka dia benar-benar tahu dan itkhon Bagaimana? Dia sendiri menyaksikan. Waktu itu disebutkan umatnya ini lalu melemparkan hakwahu. Ya, kainnya. Ya, jadi tahu tata cara memandikan jenazah. Hadithuha aslun fi ghusli Hadisnya beliau ini, hadis Muatiyah ini termasuk pokok tentang tata cara mandikan mayit. Nanti akan dibahas di kitab jenais. Dari Muatiyah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Umirna kami diperintahkan." Siapa merintahkan? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nukhrijal awatik untuk kami mengeluarkan akhraja yukhriju. Mutadi. Untuk kami mengeluarkan al-awatik sebutkan oleh Imam Sunani awatik banat gadis-gadis, anak-anak perempuan ala bekar itu bikron itu perawan-perawan al baligot yang sudah balik wal muqaribati ini buluk demikian juga mendekati balik-balik. Ini perempuan-perempuan gadis-gadis yang belum menikah. Sebuah riwayat yang lain ya ini ya ini ya yaktilnya dapat disebutkan dawatul hudud ya dawatul hudur yang di rumah-rumah bilik-bilik mereka yang malu-malu itu yang di bilik-bilik mereka untuk keluar ini Nabi merintahkan perempuan-perempuan ya awati tadi perempuan yang belum menikah ya yang masih perawan tadi wal khuyat sebutkan khuyat lebih umum ya khuyat ini perempuan-perempuan sudah haid ya itu fil idain di sholat dua hari raya Nabi merintahkan bahkan perempuan-perempuan ini yang malu-malu ini untuk keluar untuk melakukan sholat hari raya yashadnal khair untuk mereka menyaksikan kebaikan wa da'watul muslimin dan dakwahnya kaum muslimin syiar-syiar Islam wa yatazilul khuyat dan perempuan-perempuan yang haid <clears throat> ya tazil menyendiri al musola dari musola tempat sholat jadi sendiri mereka <clears throat> yang yang dalam badan haid tidak boleh sholat kalau dia ikut di barisan soft berarti memutuskan soft. Jadi mereka menyendiri di <clears throat> tempat khusus perempuan-perempuan yang tidak sholat. Mutawanalah hadis Bukhari dan Muslim. Ini termasuk hadis yang yang mulia. Terjadi perselisihan wal hadis dalil ala wujub ikhrajihinna fi fihi aqwal salas. Di ada tiga pendapat. Semua lima Imam di sini yang rajih yang pertama ini wajib ya, ini disebutkan Abu Bakar Umar bukan juga Ali. Ini yang dibahas di sini apa hukum? <clears throat> Pertama dulu ya hadis Muslim ini ya, hukum sholat Id. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Wajib tapi tidak semuanya. Kalau ada yang sholat, yang lain tidak wajib. Ini pendapat saya bimbas. Bas. <clears throat> adalah fardu ain. Setiap orang wajib. Ini sholat id adalah wajib. Karena Nabi merintahkan dan demikian. Dan ini disebutkan pendapat Imam Ashokani, Asadi, Utsaimin, Ya demikian. <clears throat> ini wajib bagi setiap muslim ya fardhu ain. Ini ini ini wajibnya, wajib sholat. Tapi keluarnya ini mau dibicarakan. Keluarnya perempuan ini bagaimana? Adapun sholatnya adalah wajib ya. Tadi umirna kami diperintahkan untuk keluar kan itu. Dari situ menunjukkan apa? Wajib. Sekarang bagaimana hukum ini dari situ hukumnya tentang wajibnya sholat itu? Sedangkan keluarnya hmm. ya, keluarnya untuk melakukan sholat Id ya maka disebutkan di sini untuk perempuan Sampai-sampai Indonesia mengatakan tidak ada yang mengatakan kemudian wajib perempuan itu keluar. Wa hadza mimma la yu'lam bihi qail. Yakni wujub khuruj wajibnya keluar al ala nisa fil id atas perempuan untuk keluar salat id. Tidak ada yang mengatakan wajib. Tetapi salatnya mereka di rumah adalah wajib. Ya, sholat di lapangan ataukah di rumah, pokoknya sholat bagi dia itu adalah wajib. Tetapi untuk keluarnya, ya maka tidak wajib. Ya demikian. <clears throat> ya di situ ada ya asar dari para sahabat, demikian juga yang lainnya. Ucapan Abu Bakar Siddiq, demikian juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menjadi dasar semua ilmu Abi Syaibah. Ya, Hakun ala kulidati ini toh al-khuruj ilal idain. Ini berhak untuk setiap perempuan-perempuan yang mempunyai ini untuk mengikat bajunya itu. Ini itu perempuan keluar ketika dua hari raya. Hakun di sini maknanya adalah ada kemudian wajib, ada mustahab. Yang jelas itu dalam mustahab. Ya itu. Jadi hukumnya adalah mustahab bukan wajib. Untuk sholatnya itu adalah wajib. Jadi hukum sholat untuk sholat itu adalah wajib. Sebagian berpendapat bahwa itu tidak wajib karena situ sebagian berpendapat bahwa yang diwajibkan sholat lima waktu saja. Yang diwajibkan sholat lima waktu saja. Berarti ini tidak wajib. Tidak masuk sholat lima waktu. Ya. <clears throat> ya ini jawabannya apa? Jawabannya tidak kemudian kalau selain sholat lima waktu itu berarti kemudian tidak wajib. Seperti sholat ya sholat khusuf. Sholat khusuf itu wajib. pak ida roh itu apabila kalian melihatnya Fasolu, fafzauilah sholat. Segera kalian sholat. Ini kan fil amr. Ya, sehingga Imam Ahmad berpendapat bahwa sholat id, ya, eh, sholat malam, sholat kusuf itu wajib. Ini berarti juga menunjukkan ini juga sholat. Ya, sholat itu juga wajib. Kalau sholat khusuf saja wajib, walaupun jadi perselisihan ya. Ya, demikian juga sholat id ini. Ulang. Kemudian disebutkan tentang takbir, ya, bahwa disunahkan untuk bertakbir, ya, Insya Allah kita akan teruskan sampai di sini. Ada yang lihat, saya teruskan. Assalamualaikum sudah wabarakatuh.